Karena perjalanan yang kedua juga saya minta maaf kalau mungkin daurah sebelumnya dijadwalkan akan berlanjut setelah zuhur. Saya minta maaf. Saya mungkin cuma sampai zuhur aja. qadarullah Allah di tengah jalan dapat telepon bahwa ibu mertua saya meninggal karena perjalanan sudah hampir masuk Cilacap maka saya pun akhirnya tanggung insyaallah taala selesai daurah langsung pulang. Jadi mungkin pada zuhur kita nggak bisa lanjutkan. wa insyaallah taala nanti kapan waktu kita bisa bertemu lagi insyaallah taala. <clears throat> Dan ini juga akhirnya mendesak untuk meringkas materi yang tadinya mungkin bisa kita sampaikan dalam dua kali Akhirnya mungkin kita akan ringkas dalam satu kali pertemuan. Yang penting barakallahu fikum adalah ilmu untuk diamalkan. Tayyib. Ayuhal <clears throat> ikhwat wal akhwatul kiram, rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in makruh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya daurah kita adalah kita akan sedikit membahas sekilas ataupun sedikit masalah antara taklid kemudian ittiba dan ta'assub atau fanatik dan materi-materi yang seperti ini sangat penting untuk kita bahas di tengah-tengah banyaknya para pengaku, di tengah-tengah banyaknya orang yang mengaku bahwa dialah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa dialah salafi yang murni, bahwa dialah ahlul haq, bahwa dialah pembela ulama, namun pada hakikatnya barakallahu fikum bukan memposisikan diri sebagai pembela ulama, tetapi sebagai muta'assib kepada ulama tertentu. Kita menyaksikan adanya fenomena yang seperti ini di kalangan kebanyakan orang atau sebagian orang yang mengaku sebagai salafi. Merasa bahwa dialah pembela ulama, merasa bahwa dia adalah alal haq di atas kebenaran, namun pada hakikatnya kalau kita lihat gerak-geriknya, Kalau kita lihat tingkah lakunya, <clears throat> kalau kita lihat metode dan manhaj dia di dalam beramal dan berdakwah, pada hakikatnya adalah muta'assik, muqallid, dan bukan muttabi' sama sekali dan bukan membela ulama. Dari mana kita lihat? Siapa saja ulama yang berbeda dengan ulamanya salah sikap. Siapa saja ustadz yang berbeda dengan ustadznya salah sikap. Atau minimal dicurigai. Minimal kalaupun gak disalahkan dan gak langsung disikat, dicurigai. Sebentar, kita belum jelas arahnya kemana ini orang. Yang jelas mau mengarah ke sini juga enggak, mau mengarah ke sini juga enggak, kita lihat dulu. Jadi yang seperti ini pada hakikatnya ahlul haq, ahlul sunnah, atau pada asalnya barakallahu fikum ahlus suhu tidak lain kecuali ahlus suhi wa dalal naam ingin mengarahkan dakwah kepada pemikiran dia ingin mengarahkan dakwah kepada pemikiran ulama yang dia kagumi syekh yang dia kagumi ustaz yang dia kagumi dan inilah pada hakikatnya fanatik dan ta'assub bi'ainihah Sebut aja misalnya barakallahu fikum jebolan damat yang belakangan ini misalnya dengan jaringan mereka isnatet atau yang sejenisnya sehingga setiap yang menyelisih dan setiap yang salah mereka sikap dan mereka minimal dicurigai itu tadi minimal dicurigai dalam tanda tanya kemana arahnya Ustadz ini pondoknya ada yang seperti ini, tidak seperti pondoknya Ustadz Fulan, tidak seperti minimal dalam tanda tanya besar. Ini pentingnya kita membahas materi-materi perbedaan antara ta'asub, fanatik, taklid, dan istibah. Dan juga barakallahu fikum dari sisi lain yang kedua, terkadang orang <coughs> yang seperti ini begitu gampang mengkultuskan orang yang dikaguminya. Dan begitu gampang menjatuhkan orang yang berbeda dengan dia. Padahal kalau seandainya saya kasih contoh, tidak usah jauh-jauh, baca aja kitab Raf'ul Malam an A'immatil Alam. Tidak usah jauh-jauh, baca aja kitab Raf'ul Malam an A'immatil Alam oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Raf'ul malam menjauhkan menghilangkan celaan, menjauhkan celaan terhadap a'immatul a'lam dari para ulama a'lamul ummah. Ketika barakallahu fikum ulama salah, maka semestinya kita bercermin kalau ulama sekelas Syekh Fulan bisa salah dalam berfatwa, maka apalagi saya. Semestinya kan begitu. Kalau ulama sekelas misalnya taruhlah Syekh Ubaid al jabir misalnya. Bisa salah dalam berfatwa misalnya, berarti apalagi saya. Enggak pernah salah, karena memang enggak pernah berfatwa. Tetapi memang kadang-kadang sebagian orang killatul haya, nggak punya rasa malu kadang barakallahu fikum berani mencabik-cabik kehormatan ulama, berani merusak kehormatan ulama, berani barakallahu fikum merusak kehormatan saudaranya sendiri demi untuk membela kepentingan syekhnya, demi untuk membela kepentingan ustadznya, demi untuk membela kepentingan guru yang dia berguru padanya, sudah gitu dia mengaku bahwa dialah pembelah kebenaran. Mau dikemanakan dakwah kita ini? mau dikemanakan ulama kita? Demi Allah kalau orang-orang seperti ini ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, musnah semua itu madhabul arba'ah. Madhab-madhab imam yang empat. Gak boleh sih kecuali harus nurut pada dia. Naam. Tayyib. Ayuhal muslimun wal muslimat. Satu contoh aja terkadang barakallahu fikum fanatik yang dan ini sering saya contohkan di daros di beberapa tempat kalau ta'lim rutin saya suatu contoh aja kadang-kadang fanatiknya kita ini yang tidak dirasa oleh kebanyakan orang kadang dan dia merasa membela kebenaran saya kasih contoh sederhana aja kadang-kadang ada seorang ikhwan kita diminati di satu masjid. Ditarik, dibutuhkan di suatu masjid untuk menjadi imam. Atau kadang-kadang dibutuhkan untuk kadang-kadang ikhwan kita kadang ngontrak di satu perkampungan yang memang masih awam. Sementara dia dan istrinya juga cadaran dianya. Satu bulan setengah bulan kemudian diusir dari masjid ikhwan kita ini tadi. Satu bulan, setengah bulan diusir dari kampung ikhwan kita tadi ini. Dan dia pun cerita ke sana kemari. Bahwa sekarang saya nggak boleh ngimamin lagi. Saya nggak boleh ngekos ngontrak situ lagi. Dan orang-orang kampung situ adalah musuh-musuh sunnah. Tanpa tanya, tanpa tabayun, tanpa tatabut. Langsung kita main ponis bahwa masjid fulan dulunya senang dengan kita, sekarang dengan senang lagi dengan dakwah salafi. Sekarang mereka musuh sunnah. Bahwa kampung fulan yang tadinya senang simpati dengan dakwah kita, simpati dengan salafi, sekarang mereka benci dengan kita. Loh buktinya mana? Ah? Buktinya dulu diimamin oleh ikhwan kita, sekarang diusir. Buktinya ikhwan kita ngekos di itu diusir. Loh, sabar dulu mas Itulah namanya ta'assub dan fanatik. Yang tidak disangka. Kalau kau mau menegakkan keadilan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu satu kabar, maka hendaknya kalian tabayyun. Lihat bagaimana terjadi barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibn Katsir kisah Al-Walid Ibnu Uqbah Ibnu Abi Muayyib ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan sedekah Banil Mustaliq setelah mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam Begitu Banil Mustalik mendengar bahwa utusan Rasulullah datang untuk mengumpulkan sedekah mereka, mereka pun menyambut dengan lapang dada dan dengan gembira karena temannya mereka siap siaga mau ingin menyambut dia di luar kota biar nanti kita giring masuk kota ini orang. Utusan Rasulullah kita harus muliakan. Kita akan sambut dari luar kampung kita dan kita giring dia kampung kita supaya masuk kampung kita dengan kehormatan yang istimewa. Namun takdir berbicara lain. Syaitan yang bermain tatkala dia melihat kerombolan dan rombongan Banil Mustalik mereka sudah siap siaga di luar kampung, dia pun balik, pulang. Apa info yang masuk kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna Banil Mustalik mana mana'u zakah, mana'u sadaqah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Banil Mustalik mereka tidak mau mengeluarkan sedekah. Marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan bersiap untuk menggerakkan pasukan untuk mengirim pasukan karena ternyata mereka ini cuma berpura-pura aja masuk Islam. Ternyata Banil Mustalik juga mereka tidak kalah gesitnya. Takut mereka. Kenapa keutusan Rasulullah di tengah jalan pulang? Jangan-jangan dia memberikan info negatif kepada kita. Mereka pun menyusul Ya Rasulullah, kami dengar berita bahwa utusanmu datang untuk mengambil sadaqah. Kami pun bersiap 100% untuk menyambut dia dari luar kampung dan kami akan memuliakan dia. Namun di tengah jalan kami dengar berita dia pulang ya Rasulullah. Kami khawatir ada berita negatif tentang kami. Ya subhanallah. Apa yang terjadi kalau seandainya langsung kemudian bersikap Kenapa utusan saya ditolak? Kenapa utusan saya? Kenapa? Kenapa? Langsung alangkah barakallahu fikum parahnya dan rusaknya kalau seandainya langsung bertindak dengan gegabah begitu saja. Turun kemudian qaulullah azza wa jalla in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jangan tergesa-gesa dan jangan gampang percaya dulu. Tasabut dulu, tabayun dulu. Dalam kejadian yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu saat barakallahu fikum Muadz bin Jabal salat. Dan beliau kalau salat imamnya panjang bacaannya. Sehingga suatu ketika ada seorang orang ini profesinya sebagai petani. Maklumlah yang namanya petani dia nggak bisa sabar lama. Salat subuh bacaannya lama. Atau isya dalam sebagian riwayat. Dia pun nggak sabar. Kapan kapan selesai sholatnya kalau gini? Kalau Isya ya capek habis bekerja seharian, kalau subuh ya mikir kapan saya harus kebun saya. Keluar dia dari jamaah. Keluar dari jamaah dan kemudian melanjutkan sholat sendirian. Menyebar berita bahwa orang ini munafik Kira-kira siapa sih di antara kita yang meragukan keilmuan dan meragukan kapasitas keilmuan Mu'ad bin Jabal? Sahabat Rasulullah, orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang akan menilai miring si yang kabur tadi ini. Apa kata orang munafik? Ini orang munafik. Salatnya nggak sabar lama, salatnya dan salatnya dan salatnya. Langsung orang menuduh munafik Kenapa perbandingan orang ini dengan Mu'adz bin Jabal nggak sebanding tentunya? Kesolehan Mu'adz bin Jabal orang dekatnya Rasulullah, seorang yang berilmu, sementara orang ini salat lama sedikit aja nggak kuat, kabur dia, pergi dia. Begitu dia mendengar berita bahwa dia dituduh sebagai orang munafik, nggak terima. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Inna Muadzan Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal salladina fatawwal salat dengan kami dan dia memanjangkan salatnya wa nahnu sahibun nawadih. Sementara kami ini adalah orang-orang yang sibuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? afatanun anta ya Mu'ad? Apakah kau membuat fitnah wahai Mu'ad? Mana afatanun di sini kata Imam Nawawi Artinya ditafsirkan di dalam riwayat yang lain inna minkum munafirin. Artinya apakah kamu mau membuka pintu kepada orang wahai Muad agar lari dari dakwah, agar lari dari ibadah, agar lari dari barakallahu fikum kebaikan gara-gara ulahmu? Itu mana afatan. Apakah engkau mau membuat orang lari dari salat berjamaah karena enggak sabar terhadap bacaanmu? Syahid yang kita lihat di sini barakallahu fikum adalah kembali kepada contoh yang kita contohkan tadi. Kadang-kadang ta'assub pada sebagian orang dalam keadaan dia merasa bahwa saya dalam bela kebenaran. Masjid dulu masjid ini senang dengan sunnah, sekarang mereka benci dengan sunnah. Buktinya mana? Dulu diimamin oleh Ustaz, pulang oleh teman kita, sekarang diusir. Jangan dulu menghukumi. Tasabut dulu. Tabayun dulu. Dulu Kampung ini senang dengan sunnah, sekarang mereka musuh sunnah semuanya. Kenapa? Dulu ada ikhwan kita yang ngekos di situ diusir. Jangan tergesa-gesa dulu. Itulah namanya fanatik, ta'assub. Siapa yang bersama saya, saya akan bela. Siapa yang penampilannya sama dengan saya, maka dia di pihak saya. Saya di pihak dia. Siapa yang satu ustadz dengan saya, dia adalah saya adalah dia dan dia adalah saya. Saya akan selalu membelanya. Dan inilah barakallahu fikum ainu ta'assub. Tanya dulu. Pak, Tamir Masjid numpang tanya. Ada apa rupanya? Dulu teman saya yang ngimamin, dulu ustaz saya yang ngimamin, sekarang kok diusir kenapa? Ya maaf mas, kami sumpah demi Allah. Kami senang sekali kalau dia ngimamin. Suaranya bagus, tajwidnya bagus. Tapi kami senang dakwahnya juga bagus. Salafi kami senang dengan dakwah salafi dengan awal dakwah sunnah jamaah. Tapi orangnya itu loh mas. Lo kenapa sih pak? Ong masa subuh bacanya sampai dua lembar, tiga lembar Al-Baqarah. Padahal kita udah ngingatin, mas kita ini ya ada orang kantoran, arah pedagang. Kita ingatkan iya iya, tapi nanti sehari dua hari kumat lagi mas katanya. Belum lagi habis salat, dia kan sebagai imam sepertinya menjadi contoh. Kita nggak menuntut dia doa bersama, kita juga nggak setuju kok. Cuman yang kita tuntut, kita inginkan ya, habis salat ya duduklah di tempat salatnya berzikir dulu. Jangan melangkain jamaah gitu. Kita kan malu jamaah, kita kan orang awam. Kita ingatin, iya iya, sehari dua hari kumat lagi mas. Belum lagi yang lainnya. Akhirnya kita nggak sabar dong. Maaf mas, sama sekali kita nggak benci dengan dakwah salafi tapi benci orang ini. Akhlaknya nggak bagus. Kalau seperti ini, masih aja mau dibela. Kamplengin mestinya. Cuman maksudnya barakallahu fikum ini contoh sederhana yang kadang-kadang fanatik dalam keadaan tidak merasa bahwa dia adalah mutasi. Tanya ke kampung tempat dia ngekos, tempat dia ngontrak. Pak RT numpang tanya, kenapa sih Kok teman saya ngokos ini nggak boleh, malah diusir? Apa karena berjenggot, bercadar? Oh bukan mas. Gimana masa kami membenci orang Islam nggak? Bukan karena itu. Kenapa pak? Oh gimana kami nggak usir dia mas? Masa lewat depan rumah saya gini tanpa salam, tanpa apa, malah motornya tancap gas di sini. Kata guru pak, sopan dikit dong kan lewat tengah kampung, kita juga orang Islam. mau disalamin nggak jawab, nggak peduli, malah lewat kedua hari, ketiga hari, gitu lagi. Kita lagi nongkrong di depan rumah, jalan tancap gas gitu aja. Sudah gitu motornya motor asap lagi. Ya kita nggak betah dong mas, diingatin berkali-kali. Belum lagi istrinya, kalau ke toko depan beli telur, ya sudah beli telur itu aja yang diomongkan. Ada istri tetangga sebelah datang, nggak kenal, disapa nggak jawab, nggak salam nggak apa, ya kita tersinggung dong. Memangnya kita ini orang kafir? Kita juga muslim. Saya juga muslimah. Walaupun gini-gini pakaiannya, pakaiannya eh, celana seperempat paha, tapi saya kan muslimah. Saya berhak disalami. Saya juga salam. Kenapa nggak dijawab? Kalau seperti ini masih aja mau dibela. Salah, salah. Katakan salah. Walaupun dia adalah karib kerabat kita. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista. Tegakkan keadilan walaupun dia adalah karib kerabat kamu, teman kamu. Namanya keadilan yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Naam. Karena pada asalnya al-ismatu lillah. Al-isma barakallahu fikum yang ma'asum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga sangat penting dan penting sangat membahas sebenarnya apa sih bahwa bawabitnya kita ini yang harus kita ikuti, yang tidak pernah kita selisih, yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh barakallahu fikum kita menyimpang darinya itu sangat penting. Dan mungkin kita sudah paham semua. Jawabannya tentunya Al-Quran dan al sunnah tapi prakteknya itu mas. Tentunya ketika orang bertanya sesungguhnya siapa pendapatnya siapa sih yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh kita tinggalkan, tentu jawabannya Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi prakteknya itu mas, prakteknya ini yang yang berat, buktinya ini yang berat. Pendapat tentunya Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak boleh kita selisihi, tapi prakteknya seperti yang tadi kita contohkan. Seperti yang tadi kita terangkan di mukaddimah. Na'am barakallahu fikum. Ini contoh sederhana aja. Dan masih banyak lagi kalau mau berbicara hal-hal yang seperti ini di masyarakat kita secara awam maupun juga kadang-kadang di sebagian teman kita. 6. Taib. Di sini kita akan menyebutkan pertama barakallahu fikum beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang mewajibkan dan menganjurkan kita untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر الآيات كتب الله سبحانه وتعالى دن رحمتي دن رحمتك ملكوتي سجل segala Rahmat Allah luas. Fasa'atubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Fasa'atubuha kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ai fasaujibuha dan saya akan berikan rahmatku ini secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan mengeluarkan zakat dan beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa mereka ini? alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al ummiya mereka adalah orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi yang buta huruf nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka dapati di dalam Taurat dan Injil namanya itulah kewajiban kita yang pertama kali alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al ummiya kewajiban kita barakallahu fikum adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kewajiban kita barakallahu fikum adalah sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa an sabili. Dan inilah jalanku yang benar, yang lurus. Maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain kebenaran ini. Niscaya kalian akan berpecah. Nah, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di antara kita terus terang sudah banyak yang menghafalnya. Namun memang yang sangat penting dan sangat penting bagi kita sekarang ini adalah penerapan. Penerapan. Kalau cuma kaidah dan kaidah dan kaidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dan demikian, mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal. Namun barakallahu fikum, kadang-kadang prakteknya sembrono. Prakteknya barakallahu fikum yang kadang-kadang seenaknya sendiri. Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman menunjukkan bahwa kebenaran satu menunjukkan bahwasanya al-haq hanya satu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman inilah jalan yang benar yang lurus fattabi'uhu maka ikutilah dia wala tattabi'us subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain kebenaran ini tatafarraqa bikum an sabili. Apa jalan-jalan selain kebenaran al-ahwa wa syubhat? Hawa nafsu, hawa nafsu dan syubhat-syubhat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kata Ibnu Mas'ud, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menggaris di hadapan kami satu garis lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaris sebelah kiri dan kanan garis yang bengkok dan mengatakan setelah itu hada siratullahi inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan menuju Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. wahadhi subul Adapun jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan yang bengkok ini tadi, laisa fiha sabilun illa wa alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Kecuali mesti di jalan ini ada syaitan yang selalu mengajak kepada jalan yang menyimpang dari kebenaran ini. Na'am barakallahu fikum. Itulah kewajiban kita. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Wa ma ataakumur فخذوه وما wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambil dan lakukan dan apa yang kalian yang dilarang tinggalkan. Lihat, ini kan seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau masalah dalil, saya yakin semua kita insya Allah udah hafal dalil ayat ini. Tapi yang berat praktek, Pak. Praktek. Prakteknya barakallahu fikum kadang-kadang kenyataannya berbeda dalil ataupun nggak dalil, pokoknya kalau sedikit berbeda dengan pemahaman ustadznya, sedikit berbeda bahkan kadang-kadang peraturan pondoknya berbeda saja, itu kadang-kadang udah menjadi problem. Udah menjadi masalah kadang. Kenapa nggak sejalan, nggak sesuai dengan pondoknya Syekh Fulan? Kenapa nggak sesuai dengan pondoknya Ustadz Fulan? Ini namanya praktek. Kalau tadi dalil, kalau ini praktek. Yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh barakallahu fikum kita singkirkan sedikit pun ucapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakukan. Dan apa yang ditinggal dilarang oleh beliau maka tinggalkan. Naam. Ini makna ittiba Makna barakallahu fikum ittiba'. Adapun ittiba'ul ulama, ittiba'ul umara. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum salah paham orang. Beda. Kalau ittiba'ul ulama, ittiba'ul umara itu ada batasnya. Kapan batasnya? Batasannya barakallahu fikum selama mereka mengarahkan kita, selama mereka berada di atas kebenaran, kita mengikuti dan mentaati mereka. Kalau sudah menyimpang, ya kita jauhi penyimpangannya, tetapi tanpa harus kita menjatuhkan di bawah dia, tanpa kita harus barakallahu fikum menghujat dia, itu kalau ulamanya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau penyimpangannya dalam batas barakallahu fikum yang masih bisa ditolerir. Yang masih bisa dimaklumi. Dalam masalah istihadiyah misalnya. Dalam masalah barakallahu fikum. Furuh misalnya. Namun ya repot kadang-kadang. Sebagian orang sapu rata aja. Tidak melihat kesalahan ini sejauh mana. Tidak melihat bagaimana keadaan dia ketika berbuat salah. Tidak ada nasihat menasehati. Pokoknya yang penting salah langsung internet. Fana'am barakallahu fikum yang akhirnya merusak. Merusak barakallahu fikum. Namanya manusia. Benar dan salah. Toyib. <clears throat> Ini yang pertama. Beberapa ayat yang kita nukilkan barakallahu fikum tentang kewajiban mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Dan juga beberapa riwayat atau hadis barakallahu fikum yang berkenaan dengan kewajiban mengikuti Alkitab wa Sunnah dan menjauhkan diri dari al-hawa wal bidah dan perpecahan-perpecahan yang menyimpang atau yang bikin fitnah di umat ini. Ada satu riwayat barakallahu fikum dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan as-sabil wa sunnah. Kebenaran, jalan kebenaran dan sunnah. فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَدٍ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang komitmen yang berada di atas jalan kebenaran dan juga sunnah dan kemudian dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة Karena sungguhnya tidak ada seorang yang berada di atas kebenaran dan sunnah. Kemudian dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merinding bulunya ketika berzikir karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali akan berguguran dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana bergugurannya daun-daun yang sudah kering dari pohonnya. Ubay bin Ka'ab. Apa yang dituntutkan oleh beliau di sini atau apa maksud daripada asar beliau ini? Artinya mengumpulkan antara barakallahu fikum ibadah, mengumpulkan ilmu, amal dan ibadah. Bukan hanya sekedar yang penting saya berada di atas kebenaran, Bukan hanya sekedar barakallahu fikum yang penting kata sebagian orang manhat kuat. Masalah akhlak mau bobrok mau brengsek itu urusan di surga nanti katanya. Urusan belakangan yang penting manhat kuat enggak ya. Kata beliau Ubay bin Ka'ab, tidak ada seorang pun yang berada di atas kebenaran, di atas jalan yang benar dan sunnah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhlak manhaj, aqidah. Didukung dengan amal. Di antara amalannya adalah zikrullah azza wajal Wa ma min abdin ala sabil wa sunnati. Zakar khaliyan khalian fafadat aynahu min khasyatillah. Illa lam tamassahu an-nar abada. Dan tidak ada seorang pun yang berada di atas kebenaran dan berada di atas sunnah Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tidak akan disentuh api neraka. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Wa inna ittisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah dan sesungguhnya berada di atas kebenaran dan sunnah lebih baik daripada semangat tetapi ternyata di dalam bid'ah dan menyelisih sunnah. Fana'am barakallahu fikum. Akidah yang kuat, manhaj yang kuat barakallahu fikum perlu kita dukung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang kamu benar-benar mengaku bahwa kamulah yang membela agama Allah, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah kamu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu enak leluasa dan bebas kamu. Artinya mengikat umat di dalam dakwah ini, mengikat umat barakallahu fikum dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan mengikat umat barakallahu fikum dengan organisasi, dengan ma'had, atau dengan apa saja. Nah, ini luar biasa ittiba alkitab kitab wa sunnah. Merasa terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah agama saya. Apa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah musuh saya. Nikmat. Nikmat barakallahu fikum di dalam menjalankan dakwah ketika selalu merapat terikat dengan pemahaman salaful ummah. Tidak khawatir, tidak takut, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Naam. Toyib. Ini beberapa riwayat dan beberapa hadis barakallahu fikum yang menunjukkan ittiba وسنة رسول الله صلى sallallahu alaihi وعلى آله wasallam. Yang kedua, kita masuk barakallahu fikum pada pembahasan yang kedua. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan terus terang mau nggak mau akhirnya dipaksa untuk meringkas lagi materi yang sudah kita siapkan yang semestinya kita akan bahas dalam berapa jam kita ringkas karena qadar Allah masyafa'at. Pembahasan kita yang kedua barakallahu fikum ya ikhwan. Setelah tadi kita bahas masalah ittiba' kita ingin membahas sedikit masalah at-taqlid wa ta'assub. At-taqlid ataupun ta'assub barakallahu fikum didefinisikan oleh al-Imam al juwayni yang ma'ruf dengan Imamul Haramain di dalam manzumah Al-Waraqat beliau usul fiqh. Kata beliau rahimahullah taala takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi ذكر dalilin للسائل تقليد adalah menerima ucapan mengambil dan menerapkan ucapan siapa yang dianggap dipercayai oleh dia tanpa menghiraukan dan tanpa memperdulikan dalil. wakila bal qabuluna maqalah ma' jahlina min aina qalah. Dan jika ada yang mengatakan bahwa definisi taklid adalah kita menerima ucapan dia dalam keadaan jahil dari mana dia mana sumber dalilnya dia di dalam berfatwa seperti itu itulah taklid berasal dari kalimat barakallahu fikum qallada yuqallidu taklidan qallada yuqallidu taklid artinya ditali tali qallada itu artinya tali diikat lehernya sehingga dia nggak bisa bergerak apa-apa. Itulah namanya taklid. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dalilil lisaili. Tahu nggak tahu dalilnya pokoknya modal apa? Modal husnuzon karena dia ulama, karena dia ustadz kibar. Itulah namanya taklid. Habis saya mau percaya pada siapa lagi? Boleh kamu percaya kepada syekh, kepada seorang alim, kepada seorang ustadz, karena kamu ini adalah kadarnya mungkin awam, tapi awas. Ini boleh. Tapi yang repot kadang-kadang mukallid yang seperti ini memandang orang yang menyelisih pendapat ulama dia, pendapat ustadz dia salah. Ini mukallid berfatwa kalau sebatas mungkin karena kamu orang awam, karena kita ini orang awam, saya memandang Ustadz Fulan, dia adalah orang yang cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Fulan, saya pandang dia adalah orang yang tidak diragukan keilmuannya. Artinya boleh kalau memang dalam kapasitas orang awam. Tetapi yang repot yang kita salahkan barakallahu fikum yaitu tadi. Dalam kondisi dia sendiri taklid, ketika orang melihat atau mendengar seorang ustadz atau seorang pembicara, kok sepertinya lain dengan pendapatnya ustadz ini, lain dengan olah syekh ini, curiga minimalnya atau kalau enggak bahkan cerita, tahdir kadang. Itulah namanya taklid. Dan ini namanya jahlun murakkab bodoh-bodoh kuadrat. Bodoh nggak tahu kalau dia bodoh. Om dia sendiri masih taklid mentahdir orang. Dia sendiri masih taklid menyalahkan orang. Fanaham, kalau sebatas itu tadi boleh. Saya percaya pada Ustadz Fulan karena kapasitas keilmuan dia, karena kapasitas barokallahu fikum ketakwaan dia saya tahu. Saya ambil tahzirnya dia sajalah biar saya lebih selamat, insya Allah masih bisa diterima. Saya mau percaya tahdirnya Ustadz Fulan aja, karena dia, saya husnudhan pada dia insya Allah. Tidak apa-apa, rusak insya Allah selama, memang dalam kapasitas awam. Yang gak rusak, yang gak boleh, yaitu tadi. Dia sendiri masih membebek, masih taklit, selalu memandang dan menyalahkan orang lain berdasarkan taklitnya dia ini tadi. Naam. Di sini barakallahu fikum terjadi kadang-kadang kesalahan fatal pada sebagian orang. Bahwa dia sendiri kadang masih taklid tetapi berdakwah dan menyalahkan orang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan di mukaddimah. Itulah namanya taklid. Taklid qabulu qawlil qaili min ghairi zikri dalil lisaili. Atau kadang-kadang tahu dalilnya, tahu dalilnya. Tetapi ingat, dan ini penting dan penting sangat. Sebenarnya, kalau kita jalani, dan kalau kita berjalan di atas manhaj ahlu sunnati wal jamaah, dan kalau kita mencontoh para ulama kita dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar mencontoh barakallahu fikum mengambil fatwa tapi mengambil akhlak, mengambil praktek, mengambil ketenangan dari mereka, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini di kalangan sebagian orang yang mengaku salafi dan mengaku bahkan alul haq. Contoh sederhana aja. Kata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj dan yang lainnya. Dan ini di muqaddimah tafsir Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Aqwalut tabi'in fil furu'i laysat hujjah. Fakaifa takunu hujjatan fit tafsir? Yani annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Wa hadha sahihun. أما إذا أجمع على الشيء فلا يرتاب من قوله حجة فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا عن على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة من ذلك في ذلك شبا kalau asar seperti asarnya syubah di sini kita terapkan di tengah kita apa enggak tenang hidup kita dalam menjalankan manhaj. Kata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj dan yang lainnya, aqwalut tabi'in fil furu'. Ucapan para ulama tabi'in di dalam masalah furu' laisat hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ini ucapan tabi'in Bagaimana kadang-kadang orang berdalil dengan ucapan syekh, kadang dengan ucapan ustadz yang dia kagumi untuk menyalahkan orang lain. Hati-hati dari dari akhfulan. Dia tetap aja sistem dagangnya begini dan begini. Tetap aja dia demikian dan demikian. Padahal saya sudah tanya Ustadz Fulan dan katanya sebaiknya ditinggalkan. Ustadz Fulan yang gak ngomong hati-hati, dianya nambahin hati-hati dari fulan. Saya nak aja bicara. Itu kan curang namanya sebaiknya ditinggalkan. Tapi ketika dia berbicara, hati-hati dari orangnya. Itu kan korupsi namanya. Kata Imam Syubat ibn Al-Hajjaj, ucapan para immatut tabi'in di dalam masailul furu' tidak bisa dijadikan hujjah. Apa maksudnya tidak bisa dijadikan hujjah? Kata Imam ibn Katsir rahimahullah taala menafsirkannya, yakni tidak bisa kita pegang sebagai hujah untuk menyalahkan yang lain. Makanya saya katakan tadi kalau kita berjalan di atas manhaj yang seperti ini kan nikmat luar biasa. Boleh kamu mengambil pendapat Imam Tabi'in misalnya Mujahid, tapi jangan kemudian menyalahkan ucapan Ibnu Abbas dengan pendapat Mujahid. Atau pendapatnya Ikrimah atau pendapat yang lainnya. Salah ini fatwa seperti ini. Buktinya saya pernah dapat pendapatnya ulama begini demikian dan demikian. Kamu yang salah. Kata Alimah bin Katsir, "Ya'ni ya annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum." Ya'ni ya tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa kita pakai hujjah untuk menghujat ulama yang lain yang keliru dan juga tidak bisa dipakai hujjah untuk ulama yang sesudah mereka. Dan kalau kita pakai hujah ya gugur semua kita tafsir akhirnya. Nikmatnya luar biasa bermanhat dengan cara seperti ini. Kata beliau, Wahada sahih. Ucapan Ibn al ini kata Alim Ibn Kathir rahimahullah ta'ala benar. Amma idza ajma wala syai'in adapun kalau mereka sepakat ijma maka ini jelas hujjah. Tapi kapan terjadi perselisihan, maka tidak bisa satu dengan yang lainnya kita pertentangkan dan kita ambil salah satu ulama kemudian kita pakai untuk menghujah yang lainnya. Tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang tadi kita terangkan di awal. Mau ingin lihat ucapan hajjad ini, buka aja muka mukadimah tafsir Ibnu Katsir. Ini yang tadi kita terangkan di awal. Silahkan kalau kamu memang dalam kapasitas misalnya mukallid, awam, taklid dan percaya kepada seorang ustadz atau seorang ulama misalnya, karena kamu anggap saya lihat orangnya demikian dan demikian, ini masih dalam rukhsah, boleh. Yang tidak boleh barakallahu fikum yang ini tadi. Kapan dia percaya kepada seorang syekh? Kapan dia percaya kepada seorang ustadz? selalu memandang orang lain yang berbeda dakwanya dengan Ustadz Fulan, dengan Syekh Fulan, dalam tanda tanya minimalnya. Untung-untung aja kalau nggak ditahdir. Ini kan sudah fanatik, buta dan tuli kalau udah seperti itu. Tasuk sudah seperti itu. Sudah keluar-keluar salah itu salah ini salah ini. Ditanya mana? Baca aja sendiri itu di internet tidak begitu ya, Kalau mau dakwah, barakallahu fikum, kamu beramal dulu terlebih dahulu. Berilmu baru beramal, baru berdakwah. Naam. Ini ucapan al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj bahwa yang namanya ucapan tabi'in tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk menghujah ulama yang lainnya. Lalu bagaimana yang namanya ucapan ulama itu bukan dijadikan dalil, dicarikan dalil. Kesalahan sebagian orang menjadikan ucapan ulama sebagai dalil tanpa peduli ada dalilnya apa enggak. Salah karena difatwakan ulama fulan demikian dan demikian. Kamu yang salah. Kalau kamu prinsipnya seperti itu, kapan berbeda dengan ulama yang kamu kagumi, yang anggap kamu anggap di atas kebenaran? Kemudian ketika ada yang berfatwa menyelisih ini salah, ya rusak semua Pak. Tafsir Ibnu Katsir pun akhirnya dibakar aja. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Kadang-kadang kamu membaca tafsir satu ayat nggak bisa nyimpulkan. Tafsir satu ayat kadang. Saya kasih contoh sederhana aja misalnya. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa dan kami turunkan kepada kamu al-manna wa salwa. Ada berapa tafsir di situ? Berkata ulama fulan bahwa yang al-manna wa salwa adalah demikian. Berkata fulan manna wa salwa adalah ini. Berkata fulan habis itu tinggal oleh Ibnu Katsir tidak mentarjih. Jadi kalau nggak punya usul tafsir apa komentarnya? Ah, orang Ibnu Katsir sendiri masih bingung ditulis lagi tafsirnya katanya. Bikin bingung saya lagi. Saya udah pede-pede baca tafsir biar ada tarjih Ibnu kasir, ternyata nggak ditarjih. Allah dia sendiri masih bingung, masa saya suruh bingung. Apa kesimpulannya setelah baca? Nggak bisa nyimpulkan. Kesimpulan terakhir, ya itulah tentang tafsir Alman Nawasalwa, Karena Imam Ibn kasir nggak mentarjih, ya saya juga nggak mentarjih. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena memang pada prinsipnya yang namanya pendapat ulama adalah tidak bisa dipakai untuk menghujah ulama lain. Pendapat ulama dijadikan hujah. Setelah itu ketika kamu mau baca dan ketika kamu menyimpulkan, kamu pelajari, kamu serius lihat dan perhatikan perselisihan ini. Ini sepertinya perselisihan tentang ini perselisihan logo saja, bahasa aja. Intinya apa kira-kira? Intinya satu, makanan dan minuman selesai. Naam, ini kaidah yang pertama. Bahwa ucapan ulama barakallahu fikum tidak bisa dijadikan hujjah atas ulama yang lainnya. Bahkan alimah imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga La'immatul Arba'ah membimbing kita dengan bimbingan yang seperti ini. Kapan kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan sunnah? Fadribu biha barbal haid, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka lemparkan ucapan saya ini ke tembok. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hazal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali penghuni kuburan ini yani Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu saya sangat tertarik dengan faedah yang disebutkan oleh al alama Ibn Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab beliau Asyarhul syarhul Dalam kitab beliau dalam kitab Syarhul Mumti' ketika beliau mengomentari ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. ditulis oleh sahib Syarhul Mumti' tentang masalah eh, kitab Barakallahu Fikum di sana tentang masalah tadbiratul zawaid tadbir tambahan di Idul Fitr dan Idul Adha. Kemudian kata Imam Ahmad, "Ikhtalafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit takbir wa kulluhu jaiz. Berselisih para sahabat Rasulullah tentang masalah takbir tambahan ini tadi. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang juga tidak melakukannya. Kata Imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan semua ini boleh. Ai anna al-Imam Ahmad yara anna al-amra fi hadha wasi'un. Ya, ini kata Al-Alamah Ibn Utsaimin bahwasanya Imam Ahmad berpendapat bahwa ini adalah perkara yang lapang. Kita harus lapang dada di dalamnya. Wa anna al-insana law kabbara ala ghairi hadha al-wajh mimma ja'a an sahabati fa innahu la ba'sa Dan bahwasanya kalau seandainya ada seorang bertakbir dan mengamalkan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh sahabat, tidak ada masalah. Wa hadhihi jaddatu madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan inilah pada hakikatnya madhabul Imam Ahmad. Annahu yara anna salaf idha ikhtalafu fi syai'in. Bahwasanya salaf kalau mereka berselisih dalam satu masalah, walaisa hunaka nassun fasilun qati'un. Sementara di dalam perselisihan ini tidak ada nas yang memutuskannya, tidak ada dalil yang bisa dipegang oleh salah satunya, fa innahu yakunu jaizan maka berarti boleh diambil semuanya rahimahullah li'annahu rahimahullah yu'azzimu kalam as-sahabati wa yahtarimuhu wa yahtarimuhu karena Imam Ahmad rahimahullah taala sangat mengagungkan ucapan sahabat dan menghormatinya fayaqulu idza lam yakun hunaka nassun fasilun yamna'u ahad al-aqwali fa innal amra fi hadha wasi'un kalau memang tidak ada dalil yang kuat yang bisa membatalkan salah satu pendapat dari orang yang beristihad ini, maka berarti hal ini boleh saja. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum terpak, terlalu terpaku barakallahu fikum kepada satu ulama. Saya sudah ingatkan tadi, boleh. Kita terpaku kepada satu ulama ini boleh. Karena mungkin kapasitas kita ini awam. Daripada kita bingung, kita tidak punya ulama yang kita percayai. Akhirnya bingung terus kita. Siapa ulama yang mau kita tanya? Boleh. Cuman yang salah ini tadi, barakallahu fikum seperti itu tadi. Kita berpegang dan kita terpaku kepada satu ulama, tapi setiap kapan ada yang menyelisih ini, kita salahkan yang lainnya. Ini salah. Apa lanjutannya kata Al-Alama Ibn Sayyidin? Wala syakka. Dan tidak diragukan lagi أن هذا الذي نحى إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجميع الأمة واتفاق كلمتها dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipegang oleh Imam Ahmad ini adalah merupakan afdal ma yakunu merupakan perkara yang sangat afdal yang sangat utama demi untuk menjaga keutuhan persatuan umat dan juga menyatukan kalimat kaum muslimin. Lianna minan nas man yaj'alu al-ikhtilafa fi ar-ra'yi alladhi yasughu fihi al-ijtihad sababan lil furqati wasyitad. Karena sebagian orang kadang-kadang menjadikan masalah-masalah ikhtilaf yang sesungguhnya masalah ijtihadiyah. Entah itu masalah barakallahu fikum, masalah-masalah fikih, Entah itu barakallahu fikum masalah-masalah kadang-kadang di dalam menjarah dan mentaati seseorang bahwa si fulan misalnya sudah keluar dari garis ahlu sunnah wal jamaah, bahwa si fulan demikian dan demikian keadaannya, bahwa si fulan hizbi. Kadang-kadang di dalam masalah barakallahu fikum ikhtilaf, yang sesungguhnya itu adalah masalah istihadiyah, dibangun di atasnya perpecahan dan permusuhan. Padahal masalah Sesungguhnya antara para ulama pun juga berselisih dan ikhtilaf. Jadi barakallahu fikum ini yang kita singgung di mukadimah tadi. Pokoknya kalau udah syekhnya mentahdir fulan, kamu harus mentahdir. Kalau kamu nggak tahdir berarti mencurigakan. Dan inilah madhab atau manhaj barakallahu fikum yang merupakan penyakit di umat ini. Barakallahu fikum yang sekarang lagi di terus digembar-gemborkan barakallahu fikum oleh jebolan oleh keluaran barakallahu fikum dari damai. Nah, pokoknya kalau Syekh sudah mentahdir, ya kamu harus hadir. Kalau kamu nggak tahdir, berarti ada kelainan pada mana manhajmu. Kalau Ustadz Fulan sudah mentahdir Fulan, maka Ustadz yang tidak mentahdir apalagi membela, wah ada sesuatu mencurigakan. Sepertinya sih ada kelainan manhajnya ini orang. Padahal si Fulan kan sudah ditahdir Ustadz Fulan, tapi kok dia nggak mentahdir, malah cenderungnya membela. Loh, memangnya tahdir itu wahyu atau ikhtilah atau istihadiah? Kalau mau mengkondisikan dakwah seperti ini, ya berantem setiap hari dakwahmu nggak akan berkembang dakwah. Ini bukan dakwah namanya, komando. Pokoknya kalau sudah tahdir, ustadz mentahzir, seseorang kamu juga harus ikut tahzir, dan kalau nggak tahzir dipancing dengan pertanyaan. Sudah jelas-jelas menyebar kasetnya ustadz, seorang ustadz kibar misalnya mentahzir fulan, tapi setiap ustadz yang datang daurah dipancing. Gimana pendapat dia? Ketika ustadznya membela, ah ada sesuatu ini ustadz ini. Kelihatannya meragukan manhajnya. Masa dia membela? Masa dia masih ragu-ragu katanya? Lalu terus maunya apa? Mau ngajak saya misalnya, mau ngajak saya sebagai ustadz untuk jadi mukallid sebelum an, sebagaimana anda mukallid? Amit-amit dong. Maunya apa? mau ngajak saya mukalit taklid kepada ustadz yang kamu anggap itu tadi sebagaimana kamu taklid kepada dia, ya nggak bisa. Saya bukan sapi. Kalau kamu sudah memposisikan dirimu sebagai sapi, ya jangan jadi sapi lain, jangan cari sapi lain. Ini kan beratnya kadang dakwah kita seperti itu. Menghadapi medan dakwah, kita kadang-kadang hidup di medan dakwah yang beratnya seperti ini mazhab barakallahu fikum yang sedang barakallahu fikum dipublikasikan oleh sebagian orang. Pokoknya kalau ustadz mentahdir, ustadz yang lain juga harus mentahdir. Kalau nggak mentahdir, minimal itu tadi dicurigai kemana arahnya ya. Kok dia membela ya? Ustadz ini sepertinya manhatnya ada kelainan. Oh buktinya dia membela fulan padahal sudah ditahdir oleh ustadz dia sendiri barakallahu fikum yang ngomong seperti ini kadang-kadang nggak -kadang pernah sholat malam, nggak pernah sholat duha, nggak baca, nggak bisa baca Al-Quran, setiap hari kerjanya di internet, sosok gaya mengkritik orang. Akhirnya yang bikin perpecahan. Kata Al-Alama Ibn Taimin, Lianna minan nas, seakan-akan fatwa beliau ini barakallahu fikum baru keluarkan hari-hari ini. Baca aja situs-situs di internet itu isnadnet apalagi kerjanya begitu. Ia yaj'alul ikhtilaf. Sebagian orang kadang menjadikan ikhtilaf yang sesungguhnya ini adalah perkara yang boleh ikhtilaf di dalamnya, yang masalah istihadiyah dibangun di atasnya masalah masalah barakallahu fikum perpecahan. Hatta innahu la yudhallilu bi amrin qad yakunu fihi Sampai terkadang dia menganggap saudaranya ini sesat. Dengan sesuatu yang sesungguhnya dia sendiri yang sesat. Saya kasih contoh. Kenapa Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wa jama'ana wa iyahu fi firdausil a'lah. Kenapa dikatakan dan dikritik bahwa dia adalah termasuk orang yang ulama yang buta mata dan buta hati. Di antaranya fatwa beliau tentang masalah intikhabat, pemilu. Membolehkan pemilu. Yang biadab, yang menilai apa yang berfatwa. Yang biadab, yang menilai. Ketika beliau ditanya dalam dari satu negara, Irak misalnya, ya Syekh, bagaimana hukumnya kami ikut dalam pemilu, dalam kondisi negara kami demikian dan demikian dan demikian. Negara kami dikuasai oleh komunis, dan kami di negara kami ini adalah mayoritas. Kalau kami tidak bersuara, kalah kami dengan suara komunis ya Syekh. Dan kalau kami men ikut menyumbangkan suara kami, kami pun yakin bakal menang. Dan ini adalah memang prediksi dari bukan hanya sekedar meraba-raba dan mengada-ada, tapi memang menang. Karena kita adalah perbandingannya sekian persen dan sekian persen. Kata Syekh, kalau memang kondisi kalian seperti itu, silahkan, Ya apa-apa. Apa ini kemudian kita menyimpulkan bahwa dia membolehkan pemilu? Apa enggak gendeng? Ini kan menuduh. Kan kurang ajar. Siapa yang membolehkan pemilu? Ada orang yang bertanya misalnya di tengah hutan, Ustaz, saya mau tanya. Saya sekarang sedang di tengah hutan. Saya sudah mau kelaparan nih Ustaz, mati kelaparan Ustaz. Mau berjalan sampai menemukan kampung, nggak kuat Ustaz. Saya mau makan ayam, nggak ada ayam hutan Ustaz, ayam hutan terbang terus. Tapi ini ada babi di depan saya Ustaz. Gimana, boleh saya makan enggak? Oh boleh, Kira-kira wajar nggak kalau kemudian disebarkan bahwa Ustadz membolehkan makan babi? Apa nggak kurang aja? Kan melihat kondisi dulu dong. Lihat dulu teksnya penanya bagaimana, kondisi pertanyaannya bagaimana, kemudian pada saat ditanya dia bagaimana, siapa yang tanya, apa teks pertanyaannya, baru kemudian bicara. Ketika barakallahu fikum masalah seperti ini langsung diangkat secara umum, ya rusak. Nah, kalaupun seandainya ada seorang ulama berpendapat, berfatwa, bahwa walaupun dalam kondisi seperti itu negara kalian tidak boleh ikut pemilu, tetap haram. Karena ini adalah datangnya dari barat dan tidak pernah, tetap haram. Ini fatwa atau wahyu? Ah, Fatwa kan? Kalau fatwa Lalu apakah kemudian pantas kita menyalahkan ulama yang lain hanya karena dengan fatwa yang kedua tadi ini? Tidak boleh. Kita katakan barakallahu fikum ulama fulan berijtihad, ulama fulan berijtihad, kalian wahai masyarakat di tempat sang penanya berijtihad sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang kalian memandang sangat penting, kalian lebih tahu keadaan kalian, tidak apa-apa lakukan. Jadi ini barakallahu fikum kadang-kadang hati-hati Pak. Kadang-kadang seenaknya sendiri membolehkan demikian, membolehkan ini. Padahal apa dulu teks pertanyaannya dan siapa yang nanya dan bagaimana kondisi yang nanya. Ya seperti contoh itu tadi. Ustaz, saya di tengah laut ini. Saya tengah hutan dan gak ada yang saya minum kecuali khamr. Nggak tahu ini khamar siapa mungkin ada gelandangan minum khamar di sini. Air nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada semuanya. Kalau saya nunggu mati kehausan Ustaz, bagaimana? Udah minum khamar. Masa kemudian disebarkan bahwa saya membolehkan minum khamar? Kan nggak benar. Itu namanya curang. Dan itu namanya kurang ajar pada ulama. Kalau orang Yaman biasanya mengatakannya bila adab, tidak punya adab, kalau orang kita mengatakannya biadab, tidak ada lanya. Ini kan kurang ajar pada ulama. Hati-hati barakallahu fikum lahumul ulama masumah. Kadang-kadang menjadikan sesuatu masalah khilafiyah. Membangun di atasnya at-tadlil wa tafsiq. Menisbatkan saudaranya, menisbatkan temannya. Menisbatkan ulama kepada kesesatan. Yang sesungguhnya ternyata dia sendiri yang sesat. Naam. وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر dan ini adalah termasuk fitnah yang menyebar di zaman ini kata Syekh Ibn Taimin. Ma'ama fi hadzal 'asr min at-tafa'ul at-tayyib. Fi hadhihi al-yaqظة min asy-syabab khassah. Dan ini adalah termasuk fitnah di zaman sekarang ini. Walaupun dari sisi lain kita sangat mengharapkan. dan kita sangat berharap kebaikan ketika melihat para sahabat, para pemuda semangat untuk menerima dakwah, semangat untuk menerima kebenaran, semangat untuk mendengarkan al-haq. Dari satu sisi kita berharap, kita optimis, tetapi dari sisi lain juga barakallahu fikum kita sangat mengkhawatirkan dan kita kadang-kadang cemas melihat orang-orang yang seperti ini karena merusak dakwah. Habis belum-belum barusan ngaji sudah belum diajarin tata cara sholat, belum diajarin tata cara wudhu, belum diajarin apa, langsung hati-hati jangan belajar sama orang ini. Hati-hati jangan duduk sama orang ini. Dia salahnya begini, dia salahnya begini. Mau cari guru yang tidak ada salahnya ya malaikat. La ilaha illallah. Orang salah itu dibenarin. Nah, ini kata Syekh Ibn Sayyidin rahimahullah ta'ala fa ربما تفسد tafsudu اليقظة وتعود إلى سبات ila بسبب هذا التفرق karena terkadang akan rusak semangat ini tadi dan akhirnya kembalinya kepada apa perpecahan dan saling memaki antara satu dengan yang lainnya yang tadinya semangat belajar semangat dakwah semangat mengkaji semangat talim menjadi perpecahan dan per naudzubillah permusuhan akhirnya kenapa akibat daripada barakallahu fikum ini tadi. Masing-masing punya ustadz, masing-masing punya ustadz, masing-masing memegang pendapatnya ustadz, masing-masing memegang pendapatnya syekh, masing-masing fanatik kepada syekhnya, fanatik kepada ustadznya. Yang terjadi apa? Pertengkaran, perpecahan, dan permusuhan. Saya kan punya ustadz. Saya kan punya syekh. Kamu kan punya ustadz sendiri. Yang lain juga punya ustadz sendiri. Kalau kemudian seperti ini, saya kemudian lebih cenderung kepada pendapat ustaz saya, guru saya. Kamu juga lebih cenderung kepada ustaz saya dan tidak saling memaklumi. Ya berantem akhirnya. Ya berantem akhirnya. Naam. Wa anna kulla wahidin minhum. Iza khalafahu akuhu fi mas'alatin ijtihadiyatin. Laisa fiha nassun qati'un zahaba yunaffiru anhu wa yasubbuhu wa yatakallamu fihi. Terkadang kalau sudah salah dari salah satu di antara salah satu mereka yang sesungguhnya di dalam masalah istihadiyah yang memang tidak ada nas di situ, dia pun akhirnya yunafir. Mengingatkan orang agar menjauh dari dia. Mentahzir orang darinya. Apa akhirnya? Akhirnya ya dakwanya kayak model dakwah isnatnet itu tidak ada kecuali tahziran melulu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sementara ibadah barakallahu fikum ketika ditanya salat malam berapa rakaat setiap malam Mas? Pray terus. Sementara ketika salat dipersilakan menjadi imam, ini sudah tahzir loh ini. Kamu baru belajar ya. Iya, daurah dari mana? Iya, iya. Saya daurah dari hati-hati dari ustaz. Ustaz itu sesat. Giliran salat, Mas, ngimamin dong. Maaf, Mas. Saya bisanya ngimamin zuhur sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh nggak bisa. Apa rupanya gerangan di balik uzur ini? Kalau zuhur asar suaranya nggak kedengaran. Kan bacanya surat pendek aja kan kedengaran, walaupun salah-salah. Tapi kalau maghrib isya kan kedengaran suaranya malu. Ternyata nggak punya hafalan Quran. Semangat tapi tanpa ilmu. Sehingga ketika dia melihat orang yang berbeda dengan pendapat ustadznya, yang berbeda dengan pendapat syekhnya, tahadir sikap, sikut pokoknya. Jadi fitnah akhirnya. mihnatun afrahu man yafrahu biha a'da'u hadhihi liqdah. Dan ini adalah ujian yang paling senang dengan fitnah ini adalah musuh-musuh kita. Apa kata musuh-musuh kita sekarang? Biarkan aja salafin ribut sendiri. Yang namanya dakwah salafiyah di mana kamu dapatin ribut terus mereka, biarin aja. Kita tunggu aja. Paling mereka itu ribut sendiri kok. Ustadznya ribut satu dengan yang lainnya, ikhwannya ribut satu dengan yang lainnya, kita nonton aja, nggak usah ribut, nggak usah capek, nggak usah repot. Liannahum yakulun suqina bidakwati ghairina ja'alallahu ba'asahum bainahum hatta asbah ba'dun nas yubghidu akhahu fid dini asara mimma yubghidu al-fasiq wal 'iyadu billah na'udzu billah Sampai kadang-kadang sebagian orang kata Syekh Ibn Zaymin rahimahullah ta'ala membenci saudaranya muslim lebih daripada dia membenci fasik ataupun bahkan barakallahu fikum ahli bidah. Yubgidul iya, fasik na'udzubillah. Kadang-kadang kita dapati sebagian orang seperti itu. Dia lebih membenci saudaranya seorang muslim daripada seorang fasik. Ini memang kenyataan kita dapat. Kepada saudaranya ini sama-sama pakai jubah loh. Pakai jubah berjenggot lagi, bercadar lagi. Buang muka kalau ketemu. Nggak salam kalau ketemu. Kalau ketemu mukanya kayak mukanya patung Gajah Mada itu. Seram loh. lo. Ahlul bid'ah, jangan ketemu, dia salah. Gitu. Tapi giliran belanja di swalayan, kasirnya mbak-mbak, senyumnya manis sekali. Padahal sebenarnya udah selesai transaksi, cuman karena pegawainya cantik. Ini jadi berapa mbak ya? Tunggu ya, gimana ya? Oh iya, iya gitu ya, maaf ya. Oh tambah lagi udah. Tadinya udah mau pulang masih tambah lagi belanja. Bagaimana manhat seperti ini? Sesama saudaranya seorang muslim yang kadang-kadang cuma mempunyai satu kesalahan, dua kesalahan, itu pun juga kesalahan menurut dia, yang sesungguhnya barakallahu fikum boleh bisa ditolerir, yang sesungguhnya masih bisa diluruskan, masih bisa dibenarkan, kadang-kadang sudah nggak bisa ketemu. Kadang-kadang sudah nggak bisa tatap muka, sudah pokoknya anti luar biasa. Sehingga kadang-kadang dia membenci saudaranya sendiri lebih daripada kebencian dia terhadap orang fasik. Apa enggak mengerikan mana hati yang seperti ini? Siang dan malam yang dibicarakan adalah Ahlu sunnati wal jamaah salatiyun. Sementara ahlul bidah adum ayem, tenang aja. Biarin aja ribut sendiri. Dan ini mengerikan, Pak. Kalau sudah seperti ini sangat mengerikan. Dia bisa bermitra dalam bisnis dengan orang kafir. Kata dia itu kan orang kafir. Sudah jelas manhajnya kan dia kafir. Nggak bakal saya terpengaruh. Tapi ini kan hizbi katanya. Hizbi apa? Hizbinya alamat hizbinya apa? Karena dia nggak sama kita. Sederhana banget. Ya ini sebagian orang kadang-kadang kalau kita lihat seakan-akan agama ini milik dia. Diatur oleh dia, diatur oleh guru dia. Itu orang hizbi. Kenapa salah? Kenapa dia menyelisih fatwanya Syekh Fulan? Ini kan menunjukkan jahil. Namun jahilnya jahil murakkab. وهذا لا شك أنه ضرر وينبغي لطلب العلم لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعا dan sepantasnya bagi setiap kita penuntut ilmu untuk mewaspadai hal-hal yang seperti ini Jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang barakallahu fikum taklid. Dan jangan gampang barakallahu fikum menghukumi seseorang. Kalaupun misalnya seperti yang tadi saya katakan, kalaupun misalnya seorang ustadz sudah mentahdir si fulan misalnya, hargai tahdir dia. Tanpa kamu harus mengatakan, apa sih ustadz fulan kok lagi-lagi tahdir, lagi-lagi tahdir, kayak nggak ada yang, jangan. Selama kamu kenal bahwa dia adalah ustadz ahlu sunnah wal jamaah, ustaz yang terkenal dengan kebaikan, ustaz yang terkenal dengan ilmu, hargai dia. Dia sudah beristihad, barangkali dia sudah menasehati, barangkali dia mempunyai sesuatu kartu tentang si Fulan yang saya tidak ketahui. Kan begitu. Kenapa Ustaz Fulan mentahazir Fulan? Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Kalau mau menyalahkan, telepon ke orangnya. Ngomong di hadapan orangnya. Barangkali Taruhlah misalnya, saya punya murid. Murid saya ini saya keluarkan dari pesantren. Ada orang lain telepon dari luar, kenapa Ustadz muridnya dikeluarkan? Kurang ajar benar kamu. Ini kan murid saya, saya lebih tahu tentang dia daripada kamu. Jadi begitu. Kalau ada misalnya kamu mendapati seorang syekh, seorang ustadz, mentahdir si fulan, jangan kamu mengatakan lagi-lagi tahdir. Lagi-lagi, jangan dulu. Hargailah ustadz yang memang kamu anggap bahwa dia adalah ustadz salafi, ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Hargai. Jangan tergesa-gesa. Jangan memposisikan dirimu itu sebagai barakallahu fikum posisi misalnya Komnas HAM gitu hanya bisanya mengkritik aja. Jangan. Hargai dia. Apakah urusannya saya harus menerima atau tidak menerima? Itu urusan barakallahu fikum kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi apa harus memprovokasi, harus menolak, harus menjelekkan dia? Jangan tergesa-gesa, hati-hati. Nah, kalau memang kamu masih ragu, masa si Ustaz Fulan kok mentahadir? Ya sudah, kalau memang kamu masih ragu, jangan kemudian barakallahu fikum menyalahkan dulu. Kalaupun kamu yakin bahwa benar, ya sudah, itu urusan dia dengan yang ditahdir. Kamu yang penting barakallahu fikum tahu seperti yang tadi kita jelaskan di awal, boleh kamu pegang itu pendapat untuk diri sendiri. Yang kita sesalkan ini kan barakallahu fikum seperti itu tadi. Yang tidak sependapat, yang tidak ikut-ikutan mentahdir, minimal dicurigai. Itu yang berat. Kata beliau, maka sepantasnya bagi setiap kita penuntut ilmu untuk mewaspadai hal yang seperti ini. Wahal ja'aka wahyun minallah anna qawlaka huwa sawabih. Apakah engkau pernah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa pendapatmu itulah yang benar? Kalau memang kamu pernah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa uh, gurumu, ustadzmu, syekhmu benar, ya wajarlah. Memang itu yang benar berarti. Tapi kita kan nggak pernah dapat wahyu. Sehingga masail barakallahu fikum ijtihadiyah. Nah, ini faedah sebenarnya masih ada tambahan dari Al-Alama Ibn Sayyidin rahimahullah ta'ala. Sangat penting dan ini dari syarah mumti beliau barakallahu fikum jilid satu pembahasan masalah takbir al-idain pembahasan masalah takbir al-idain dan ini pembahasan sangat penting sebagaimana kata beliau untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga kita bermanhat tidak asal-asalan sehingga kita barakallahu fikum Jangan sampai seperti yang tadi kita jelaskan, kadang-kadang merasa kita ini memperjuangkan sunnah, ittiba berada di atas kebenaran, ternyata justru ta'asub atau taklid, na'udzubillah, tanpa kita merasa. Naam, bahwa kebenaran itu adalah ada pada syekhnya. Kebenaran ada pada ustadznya. Dan setiap yang berbeda yang menyelisih minimalnya dicurigai, na'udzubillah. Naam, barakallahu fikum. Duhur jam berapa? Jam eh? jam 12 kurang seperempat berarti kurang 10 menit lagi kita. Baik, saya insyaallah taala barakallahu fikum ya ikhwan. Kita cukupkan sekian dan alafu minkum saya nggak bisa melanjutkan doa zuhur dan juga yang kedua alafu minkum tadi materinya pun akhirnya saya acak begitu aja yang terkadang bahkan barakallahu fikum banyak yang tidak tersampaikan dan juga sebenarnya kurang tersusun akhirnya. Karena memang kacau di tengah jalan. Dalam posisi saya sendiri terburu-buru, posisi yang kedua saya juga daurah tapi kepikiran. Mertua meninggal, Allah yarham. Sehingga <laughs> barakallahu fikum alafu kalau mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang penyampaiannya kurang tepat, kurang pas barakallahu fikum. Karena memang pada asalnya yang namanya ilmu itu adalah rutinitas. Rutinitas itu lebih bagus dan alhamdulillah kita di Tegal kita terapkan seperti itu. Tiap maghrib selang-seling Riyadus Salihin, Tafsir Ibnu Katsir. Setelah itu kita baca Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Setelah Isya baca Tafsir Ibnu uh, Bidayah Nihayat Tarikh Ibnu Katsir. 10 menit selesai badal Isya. Nanti diganti lagi uh, Bidayah Nihayat apa namanya Zadul Ma'ad selang-seling dengan kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian juga Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim Ba'da subuh, setiap ba'da subuh Kita membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Dan itu setiap hari Liburnya kalau saya capek gitu aja Pokoknya kalau saya nggak datang berarti lagi capek libur gitu aja Dan Alhamdulillah seringnya nggak ada liburnya Rutin Dan itu memang berkahnya ilmu Barakallahu fikum kita mendapati seperti itu. Sehingga memang sebaik-baiknya taalim sebaik-baiknya ilmu memang seperti itu, rutinitas. Dikit-dikit. Yang ta'alim pun gak capek dan gak ngantuk. Maghrib hitungannya, apa namanya, hitungannya cuman waktu santai aja. Dan ini berjalan. Bumi Ayu jadwal saya juga seperti itu, Badal Asr. Satu jam menjelang maghrib, habis maghrib, satu jam sebelum maghrib bulu bulu maram, habis maghrib Riyadus Salihin, habis Isya Usul Salasa, di Pekalongan juga seperti itu, Cirebon Babakan juga seperti itu. Sehingga waktunya santai tapi Alhamdulillah bisa baca beberapa kitab. Sabarakallahu fikum wal afu minkum. Dan saya langsung pamit sekaligus. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan anta batubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.